Surah ke-94 Alam Nasrah Alam Nasrah laka rok Itu ya Baik Ada yang masuk tampaknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Ibu Ibu Untiati Di mana Ibu? Di Jakarta Silahkan Alam Nasrah ya Al-Insirah Alam Nasrah laka rok. Udah, udah ketemu? Belum <clears throat> Nah, tuh kenapa nggak dicari dulu? <laughs> Cari dulu alam nasyarahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tuh idhar hukum mati. Alam nashrah laka sad sadrak. Tuh sad oh, kelas sugra. Sadrak hamas. ووضعنا عنك وزرك ووضع ووضعنا nanya matobi'i an ikhfa nun mati ketemu kaf an kawiz kawizrak alladhi alladhi mad tobi'i ketemu alif jadi mad jaiz pasil padahal bukan ketemu alif ya Mantobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa in gunnah fa inna ma'al alif lam komariah kenapa alif lam komariah di atas lamnya ada sukunnya kenapa ada sukunnya karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu ain dibaca, dibaca, kenapa dibaca ada tanda bacanya. Fa inna ma'al usri yusra. In gunnah. Inna ma'al usri yusra. Dua patah dibaca satu jika dihentikan man. Iwad. Adiwad ya. فإذا فرغ فرغت فانصب صب Kokolah sugro karena di akhir jadi kokolah kubro kalau dihentikan di situ. Wa ila rabbika far far far rabb Kokolah sugro yang jadi kubro karena di akhir adanya.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 Keputus ibu Ya, Assalamualaikum Salam Dengan ibu Silakan Sudah ketemu? Sudah Ya mulai Jangan ditahan, idhar di situ. Idhar hukum mimati. Tadi bismillahnya juga jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam gitu atau idhar hukum mimati. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك صدرك Jangan ditahan Idhar hukum mimati Alam nashrah Alam nashrah Alam nashrah Laka sadrak Laka sadrak Laka sadrak Jangan laka sadrak Kata itu masa Laka sa, sa basa Salat Alam nash Alam nashrah laka sadrak. So biasa bahasa salat. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak sadrak. Soalnya salah ya. Terusin aja dulu. Nanti diibu latih lagi. Wa wada'na. Wa wada'na. Wa wada'in. Wa wizrak. Wizrak. Alladhi الذي أنقض ظهرك Jangan kodo dohrok atau satu do, satu zo. آه. Alladhi anqadha zahrak. الذي أنقض ظهرك Itu mah sama kodo dohrok. Satu do, satu zo, satu sod titik, satu tok titik. Alladhi anqadha zahrak. Diterusin aja dulu. Nanti ibu latihan ya. Bedakan do sama zo. Warfa'na. Warfa'na laka zikrak. Bukan di, tapi zal. Warfa'na laka zikrak. Gitu. Warfa'na laka zikrak. Zikrak. Hamas Fa'inna ma'al Jangan di lamnya jangan ma'al jangan diukan. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuh, jangan inna ma'al jangan ada e-nya, Bu. Ibu sudah pinter sebetulnya nih, tinggal tahsinnya nih. Inna ma'al inna ma'al usri yusra Jangan pantas. soalnya nih, Bu, coba bilang salat basok. Salat. Salat basok. Nah, sok begitu. Coba lagi sun. Sobe, salat, sobe, waila. <clears throat> وإلى ربك فارغب farghab. Kalau kalah kubro, sukro yang di akhir jadi kubro. Terima kasih Ibu banyak berlatih ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 8590475 <clears throat> yang belum daftar ingin ikutan tadarus lewat telepon, silahkan ya daftar dulu dengan Yati. teleponnya dengan Yati di eh, 993 88603 itu ya teleponnya ya dengan Yati itu Uh, kemudian kemarin ada yang bertanya tentang surah Maryam awal awalnya gimana bacanya? Itu madajim harfi musbah sama madajim muhafaf harfi. Jadi bacanya gini ya surah Maryam di surah ke-19 kaf ya di, di eja kan kaf kenapa panjang karena lima harokat di situ kaf ha ya ain ain kan ujungnya nun nun mati ketemu sa jadi ifa kaf ha ya ain صاد gitu ya ain dan mati ketemu sod jadi ifa gitu ya itu ya, ya, ibu yang bertanya tentang awal surah Maryam kalau Yasin kan nggak ada nggak ada dajudnya di situ Yasin nggak ada ain Sad Alif Lam Mim Itu mim mati ketemu mim Idgo mim gitu ya Mudah-mudahan jelas eh, penanya Yang belum daftar untuk ikut Tadarus lewat telepon Nah ini ya Kapan Pak Ari? Nanti setelah eh, Pokoknya dicatat aja dulu Pak setelah sudah tidak ada siaran lagi saya di sini baru <clears throat> sekarang mah di sini dulu Hmm. gimana tuh caranya nanti kan di, diatur di, dijadwal hari Senin Selasa siapa hari Senin siapa hari Selasa jam berapa nanti kan makanya di situ ada data telepon ada minimal ada handphonenya ya kenapa handphone nanti bisa saya SMS misalnya Pak Abdullah nih bapak baca hari ini jam sekian gitu. Nih Pak Burhan, Pak Burhan baca jam sekian. Nih Pak Syafi'i baca jam sekian, gitu kan? Gitu. Ntar ya, insyaallah. Karena alatnya sendiri belum selesai, kan ada hybrid, hybrid telepon. Jadi dari telepon dari rumah ke telepon saya, nanti sama-sama masuk ke mixer, gitu direkam di komputer. Jadi setiap kali siaran lewat telepon, nah, bisa diperdengarkan ulang nanti. Nanti bisa disimpan di internet, bisa di CD, bisa di PCD gitu ya. Itu nanti kalau saya yang sudah tidak siaran di sini lagi. <clears throat> persiapkan aja jangan sampai nanti ibu dan bapak kehilangan gitu maksud saya ya itu baik di lima <clears throat> maaf nih ya suara saya tadi malam saya habis dari masjid tapi nggak ada hubungannya ya tapi karena lagi belajar baca satu-satu semua ya sekarang ya al-baqarah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam gitu sambungnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa ini? Dari Ibu Endang di Pondok Gede. Pondok Gede. Silakan Ibu. <clears throat> Alam Nasrah ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus tapi di hadadanya kurang keluar nih ya. Iya. Bismillahi ah, ada ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baru ha kecil ha kecil. Kalau dibaca sama, kenapa harus ada huruf berbeda dah? Itu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ah, tasjidnya tasjidnya jangan ketinggalan. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca itu modalnya tenang, gak usah Gak usah takut, gak usah buru-buru ya. Ya, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Gitu ya, haknya ya. Nanti dilihat tulisannya kan ada hak ada itu. Di sini kecil kok. Enggak, Allahnya kan besar. Allahu. Itu itu namanya hadada. Oh. Eh, kalau hak kecil, hak biasa, hak hamas, oh. bismillahirrahmanirrahim. itu hak oh, iya, biasa. Oh, Ada hak di dada, ada hak di tenggorokan, gitu ya. Alam nasyrah ya. Alam nasyrah. Jangan ditahan. Alam alam nasyrah. Alam nasyrah laka sodrok. Rak hamas ya. Oh, hamas. Uh, uh, hamas tuh itu tuh. Hamas apa sih? Hamas tuh diantaranya tak sama kap jika mati ada ada itunya ada ada ak gitu. Oh, ya. Tabat ada cernya gitu lah. Ya diulang ya, Mm -mm. Alam nasroh laka sodrok Wa wadu'na Wa wadu'na angka wizrok Rok Angka wizrok Nah, nah kayak gitu jadi ada desah kayak Ak Allahu Akbar oh, gitu. gitu. Wadu'na angka wizrok Alladhi angkod zuhrok ورفعنا لك ذكرك ذك ذك rak jangan ngedesah ke situ warafa'na laka ذك ذك rak warafa'na laka ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا soba. sob jangan soba sob faida faragta soba. wa ila rabbika farghab pendek pendek wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab gitu terima kasih Sedekah Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamasnya kurang sedikit nanti kalau ibu sempat ke pesantren, ke rumah yatim atau ada ustazah, hamasnya kayak gimana gitu ya, sedikit lagi. Jadi ini banyak hamasnya ya. Hamas itu diantaranya tak sama kaf apabila mati atau dimatikan. Ada delapan ya eh, huruf hamas itu. Di antaranya ini. Di buku kedua ada ha itu hamas. Jadi ada desah-desah gitu. Alham itu hams kan. Tapi kalau kap sama tak jika mati aja dia. Pak Haris saya emang nggak punya internet gimana caranya? Tapi saya pengen tapi nggak bisa. Ya udah nanti saya ajarin ya. Gitu. Kalau ibu dan bapak belum memiliki, uh, silakan pakai internet apa yang murah nanti. Saya nggak bisa sebutkan di sini jadi promosi. Telepon aja ya nanti saya bisa saya bantu cara makainya kalau nggak bisa bisa tak ajarin gitu, insya Allah saya juga sama bu ya pak lima tahun yang lalu saya nggak bisa apa-apa tentang telepon itu tentang apa komputer itu ya karena banyak bertanya ya alhamdulillah nggak ada yang sulit ternyata ya kalau punya pasti bisa lah insya Allah apalagi dengan komputer model sekarang kan pakai mouse kalau dulu iya susah kontrol Z kontrol F ah, susah dulu ya sekarang mah sudah disederhanakan jadi siapa orang bisa sama seperti yang lain CD PCD kayak gitulah ya. Karena intinya CD PCD juga kan komputer juga di kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Eh, Ibu Yaya di Pondok Gede, Pak. Ibu Yaya? Iya. Ya, silakan. Saya belajar Pak Ustaz ya. Uh mm-hmm. -huh. A'udzu billah. A'udzu jangan a'udzu itu kan ada titiknya.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 Kan inna, inna ma'al usri. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Fa idza fa sab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika. Rabbika ada tasydidnya. Rabbika wa ila rabbika farghab farghab farghab <laughs> Terima kasih Ibu. Banyak berlatih ya, banyak belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli supi ini seringkali surat ini dipakai untuk wirid. Minta wasilah, minta tolongnya kepada Allah. Karena di sini yakin setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu ya. Fa inna ma'al usri yusra maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Iya ya. Apapun yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan yang terbaik yang akan kita dapati. Insya Allah kalau selama ini siaran satu hari, satu jam tiap pagi kan kalau udah di internet nanti ibu dan bapak bisa 24 jam gitu kapan ya belum karena satu dan lain hal dananya belum belum turun belum ada silahkan untuk hamba Allah yang terketuk hati ini kan ingin nolong semuanya bukan hanya ingin nolong anak yatim tapi nolong semuanya yatim ilmu lebih bahaya lagi yatim nggak ada ayah dan bunda ya kita harus wajib kita menolong mereka karena orang yang baik terhadap anak yatim kata Nabi akan dekat bersamaku di surga bagikan jari telunjuk dan jari tengah sambil dia melihatkan tangannya. Tapi bagaimana dengan yang yatim ilmu? Itu ya, punya orang tua tapi nggak ngerti agama. Kan ini yang dikhawatirkan itu. Di akhir zaman kata Nabi, umatku banyak tapi bagikan buih tak ada artinya. Itu kenapa dihinggapi rasa wahan, rasa takut ini, rasa takut itu dan tidak memiliki ilmu tentunya. Nah ini yatim ilmu. Nah ini untuk memberantas buta huruf Al-Quran Insya Allah kalaupun tidak di radio bisa lewat media lain <clears throat> lewat CD, PCD makanya dulu kita ada program bagi-bagi CD dan kaset gratis nah ini ke depan kita kita galakan kembali silakan ibu dan bapak yang ingin mendanai beli CD-nya ya kan banyak tuh <clears throat> di komputer saya ada pelajaran surat-surat pendek ada Huzaifi, Syekh Huzaifi, ada Murata, nah, Masya Allah ya, ada pelajaran, ada surah Waqi'ah, Ar-Rahman, Tabarok, nah ini kita rekam kembali untuk dibagi-bagi secara gratis. Tapi kaset CD-nya tolong dibeliin gitu ya. Kemudian perlengkapan-perlengkapan untuk internetnya Biar ibu dan bapak kemanapun pulang Pulang kampung, ke Makassar, ke, ke Irian, ke luar negeri Lewat internet menyambung Makanya tolong nomor telepon saya jangan dihilangkan. 0812 8287881 0812 8287881 itu ya biar kita tetap bisa bersama bukan hanya di dunia aja ya di akhir nanti juga kita tetap bersama Iya, Pak Riko tiap pagi kita bersama. Kalau nggak ada serasa hilang, ya nanti ada yang lebih baik ya. Pastikan hidup ini ada pilihan-pilihan. Gitu. Tapi kalau belajar Quran memang syawah lah ya. Itu. Oh iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Ibu. Dengan Ibu Tali. Iya, Di Kebun Jeruk.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 zahrak الذي أنقض ظهرك ورفع ورفع ورفع ورفعنا لك ذكرك Jangan ditahan. Fa inna ma'al usri yusra. Alif lamnya idhar komariah. Fa inna ma'al usri yusra gitu, Bu. Fa inna Ya ma'al terus jangan ditahan ya Lamnya jangan ditahan Alif lam komariah itu disebut juga idhar komari, komariah Fa inna ma'al usri Fa inna ma'al usri In Inna ma'al usri yusra Fa inna farog Farog, jangan farog Fa farog ta'fan tafansab فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Iya. Sadaqallahu azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ngaji di Masjid Ulil Albab setiap hari Rabu ya. Ini eh, pada sholat zuhur. Tapi untuk ibu yang ibu dan bapak yang ingin mengikuti pengajian gratis gratisnya ada pelatihan praktis di dunia. Ini dua jam bisa baca Quran dari nol. Sehari bisa paham tajwid. Ini bisa diikuti di Masjid Ulil Albab di Bidakara ya. Itu e, pembimbingnya kawan saya ini. E, eh, Dr. Haji Desembriar Rosyadi. SAG, e m SH, a ini gelarnya banyak sekali ini penemu metode An-Nur. Uh, setiap hari Minggu awal bulan jam 9 sampai jam 17. Cukup lama ya, jam 9 sampai 17. Setiap hari Minggu awal bulan. Itu ya di Komplek Bidakara. Jalan Gatot Subroto, Kaping 7173 di basement 1 Komplek Bidakara. Ini ya ini sangat bagus ini metode. Walaupun nanti e, tentu satu jam, dua jam bisa mengenal ya. Pinter mah tetap harus tadarus ya. Gitu. Bagus diikuti ya, gratis coba di Bidakara. Setiap hmm, hari Minggu, Minggu pertama. Ya, ada yang bertanya tentang Hamas di buku kedua halaman 35. Jadi huruf Hamas itu ada delapan eh ada sepuluh ya. Maksudnya dua dua itu kap, kap dan tak kalau dia mati. Delapannya kalau hidup. Mana? Ada fa, ada ha, ada sa, ada ha, ada shin, ada kh, sod, sin, kaf, dan ta. Nah, kaf dan ta baru jadi hamas kalau dia mati gitu loh. Kalau hidup enggak. Sedangkan huruf yang lain tetap itu ya. Pahafuhu syakhsun sakata itu ya. Kalau ibu dan bapak sudah punya buku wajib kedua, itu di halaman 33. Ada 8, 8 yang hidup, 2 yang mati. Jadi 10 semuanya. Ini saya jarang jarang kita pakai. Jadi eh, taunya sama tak sama kap mati aja. Yang lainnya padahal kita sudah tahu alhamdulillah kan Alhamdulillah. Fa fa Nah, ini di sini kan. Eh warofa Nah, itu hamas tuh. warofa, Tapi jarang kita munculkan gitu ya yang sering muncul adalah kaf dan ta kalau mati. Itu ya. Uh, Assalamualaikum. Untuk muratal hari Jumat bisa ibu dan bapak persiapkan surah Al-A'raf ayat 19 sampai 51 ya. Surah Al-A'raf ayat 19 sampai 51. Yang ingin tahu lebih jauh tentang saya, tentang majelis taklim Radikal Manis bisa diklik di ariramadan.blogspot.com atau arirkm.multiply.com atau bisa juga di majelis taklim rkm eh, blogspot.com atau bingung alamat-alamatnya SMS aja dulu nanti saya kasih di dibalas ya kalaupun ada yang sudah SMS belum dibalas mungkin karena terselip ya karena banyak sekali yang minta alamat situsnya. Kalau eh, radio internetnya sudah selesai, itu ibu dan bapak bisa mendapatkan siaran-siaran rekaman yang lalu gitu ya. Ini enaknya kita belajar lewat komputer. Kemanapun ibu dan bapak, komputer mah gampang kan ya. Ke Amerika, ke kemana, ke gitu. gitu. Kalau radio siaran kan eh, pakai frekuensi paling banter dari Jakarta ya ke Garut gitu ya Sukabumi ke Purwakarta tapi kalau ke Jawa ke Sono kan nggak bisa eh, internet mah kemana-mana itu kelebihannya makanya ada beberapa radio pakai radio streaming kan gitu di relay ulang di daerah-daerah lain insyaallah lah ya tolong dibantu bantu anak-anak yatim kami kami memiliki 130 yatim 30 yatim di rumah yatim 100 yang belajar di pesantren ya Ibu Ida, Ibu Iwan, nih di Dorokol Bu. Mudah-mudahan sehat ya semuanya, Ibu Tabri, Ibu Agus. Hari ini saya ada taklim di PT Timah ya, teman di Kelapa Gading. Insyaallah lah semuanya jalan. Nah, besok apa maunya? Hmm, silahkan ya. Mau surat apa besok? Apa meneruskan Al-An'am? Apa mau surat apa? Silahkan ya. Tapi jangan yang panjang-panjang. Ada kemarin minta surah Yasin. Yasin mah kepanjangan ya, waktunya takut nggak cukup sudah saya rekamkan Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, Tabarok bahkan sudah dibagi-bagi untuk tunanetra dan mualaf kita dulu bagi gratis ya Pak Iwan nih <laughs> ya, Pak Iwan dibagi gratis malah digantiin ya Pak Iwan nih untuk murotal hari Jumat surah Al-A'raf ayat 19 hingga 51 untuk ibu dan bapak yang ingin uh, lebih tahu tentang majelis talim dari kayu manis bisa di internetnya ya dilihat lewat hari at gmail.com Bisa juga lewat uh, pelajaran tajwid dot uh, eh, blogspot.com itu ya. Saya juga bahasa bahasa internet itu kurang begitu bisa lah ya. Itu sedikit aja saya memiliki kemampuan. Jadi kalau ibu dan bapak yang saat ini, aduh saya nggak bisa, nah, boleh belajar, mudah kok. Ya. Eh, internet komputer sekarang nggak seperti komputer 10 tahun yang lalu bahkan kata Pak Prianto dulu mah komputer teh segede lemari gitu ya pertama ada dan mahal harganya sekarang mah udah ya terjangkau lah itu ya Pentium 2, Pentium 3 apalagi lebih murah nanti kalau ada kesulitan tentang komputer tentang internet nah silahkan bolehlah tanya sama saya saya nggak ngerti nanti tanya lagi sama yang lebih pintar untuk saran dan kritik dan masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.